Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. وكنتم أزواجا ثلاثة dan kamu menjadi tiga golongan. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan. يطوف عليهم ولدان مخلدون Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. إلا قيلا سلاما سلاما tetapi mereka mendengar ucapan salam. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. dan naungan yang terbentang luas, وماء مسكوب dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. إنا أنشأناهن إنشاء Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu, hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? أوآباؤنا الأولون Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. لآكلون من شجر من زقوم Pasti akan memakan pohon zakum, فمالئون منها البطون maka akan penuh perutmu dengannya. فشاربون عليه من الحميم Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas, فشاربون شرب الهيم maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. هذا نزلهم يوم الدين itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Kamukah yang menciptakannya? Ataukah kami penciptanya? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang إنا لمغرمون sambil berkata, Sungguh, kami benar-benar menderita kerugian. بل نحن محرومون Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. أفرأيتم الماء الذي تشربون Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? أفرأيتم النار التي تورون Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Kamukah yang menumbuhkan kayu itu, ataukah kami yang menumbuhkan? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar. Sekiranya kamu mengetahui. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Tanzilum min rabbil alamin. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Al-Quran. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. فلولا إذا بلغت الحلقوم Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? وأنتم حينئذ تنظرون Dan kamu ketika itu melihat, ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah? Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar. Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan. وأما إن كان من أصحاب اليمين Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, فسلام لك من أصحاب اليمين maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat. وأما إن كان من المكذبين الضالين Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, فنزل من حميم maka dia disambut siraman air yang mendidih وتصلية جحيم dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.